Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita di sini akan melanjutkan pembahasan kita tentang mansubatul asma, keadaan dinasobkannya isim-isim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang khobar kana, yaitu khobar kana. Adapun penjelasan tentang khobar kana ini telah kita sampaikan tatkala kita membahas tentang isim kana. Sehingga kami ya menyarankan kepada kita semuanya untuk merujuk kembali pembahasan tentang khobar kana pada pembahasan yang telah kami sampaikan yaitu pembahasan isim kana. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya ingin sedikit mengulang tentang contoh-contohnya saja untuk sedikit ya e, memurajaah apa yang telah kita sampaikan. Kita akan sampaikan di sini ya tentang contoh-contoh khobar kana. Intinya ikhwati fillah bahwasanya di sana tatkala susunan mubtada dan khobar dia manakala kemasukan dengan kana maka kana tersebut dia merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Nah, disinilah ya khobarnya mansub ya. Khobarnya apa? Mansub. Jadi apabila ada susunan mubtada dan khobar, mubtadanya berubah menjadi isim kana dan dia marfo, adapun khobarnya menjadi khobar kana dan dia mansub. Awalnya ya mubtada dari khobar kan marfo, karena kemasukan dengan kana maka dia menjadi ya mansub ya mansub karena memang kemasukan dengan kana. Sebagai contoh misalnya kita berikan contoh di sini misalnya kana Muhammadun aliman. Nah, khobar kana adalah aliman, adapun isim kana adalah Muhammad dan dia marfu, ya, Muhammad dia marfu. Khobar kana adalah aliman dan dia apa? mansub. Asalnya asalnya adalah Muhammadun alimun. Ya, Muhammad adalah mubtada, alimun adalah sebagai khobarnya. Manakala kemasukan dengan kana, maka berubah menjadi apa? Kana Muhammadun aliman. Baik, contoh yang lain misalnya kana al-waladu muthikan ya kana al-waladu muthikan ya di sini kita sebutkan contoh ya Muthik itu lucu ya Muthik itu artinya lucu di sini kita sebutkan muthikan dia adalah sebagai khobar kana dan dia mansub kenapa ya karena dia telah kemasukan dengan kana adapun susunan awalnya mutar dan khobar adalah al-waladu muthikun karena kemasukan kana ya maka berubah menjadi kana al waladu muthikan. Baik, contoh yang lain misalnya ya. Misalnya susunan awal mubtada dan khobarnya adalah susunan bentuk ya musanna misalnya kana at-talibani mujtahidaini ya di sini kana at-talibani mujtahidaini ya di sini kita lihat di sini asalnya adalah at-talibani mujtahidani. Ya, asalnya demikian. Sama-sama marfu ya, mubtada marfu, khobarnya juga marfu. Khobarnya adalah mujtahidani, ya. Dia apa? Ya, dia marfu. Namun ceritanya berubah manakala kita masuki dengan kana, maka menjadi kana at-talibani mujtahidaini, ya ciri nasabnya isim mutanna adalah dengan apa? Dengan ya dan nun. Maka menjadi mujtahidaini. Baik. E, contoh yang lain misalnya kita ambil dari bentuk jamak misalnya. Kana al-muslimuna najihina. Ya. Kana al-muslimuna najihina. Asalnya adalah al-muslimuna najihun. Karena kemasukan kana berubah menjadi kana al-muslimuna najihin. Ya. Najihin adalah jamak ya, jamak ya, jamak muzakkar salim yaitu cirinya dengan ya dan nun. Maka antum semuanya perhatikan di sini dia berubah yang awalnya adalah najihun karena kemasukan kana berubah menjadi najihin. Baik, Kemudian contoh yang lain misalnya mubtada'nya asalnya adalah domir misalnya ya. Kuntu taliban asalnya adalah ana talibun. Kemasukan kana menjadi apa kuntu taliban khabar kananya mana adalah taliban ya ingat e, sekaligus kita memurajaah bahwasanya apabila mubtada'nya dia berupa apa berupa domir maka kananya ditasrif ya, kananya ditasrif bersama dengan domirnya kana kana kanu dan seterusnya itu ya tapi misalnya contoh yang lain kuntum tulaban ya kuntum tulaban asalnya adalah antum ya tulabun maka ketika kemasukan kana menjadi kuntum tulaban ya kuntum tulaban baik itu adalah penjelasan singkat tentang khobar kana yang merupakan salah satu kelompok dari mansubatul asma